Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena kita beberapa saat lagi tuntas melaksanakan ibadatus siam di dalam bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan. Faman shomahu wa qamahu ghufira ma taqaddama min dzambihi kayaumin waladathu ummuh. Barang siapa yang berpuasa dan puasa itu dilaksanakan dengan sempurna satu bulan penuh. Wa dan qiyamul lail. Salatut tarawih dan qiyamul lail salatut tarawih itu dilaksanakan dengan sempurna juga Hufirolahu ma taqaddama min dambihi. Maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah dosa yang telah lampau. Dia kayaumin waladatu ummuh. Bagaikan bayi yang baru saja dilahirkan oleh ibunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah puasa yang telah kita lakukan sebulan penuh ini merupakan asyahrul imtihani bulan latihan bulan latihan moral spiritual artinya ma'asyiral muslimin setelah latihan kita bisa merasakan hasil konkretnya besok pagi di hari raya Idul Fitri Pertama, ma'asyurul muslimin, kita bisa merasakan bahwa jiwa kita benar-benar kembali kepada kepada fitrah. Jiwa yang fitrah itu jiwa yang bersih, jiwa yang suci, jiwa yang tidak sombong, tidak angkuh, apalagi sombong dan angkuh terhadap fakir miskin, terhadap fukara masakin, karena di dalam bulan Ramadan kita ditempa dengan lapar dan haus, ditempa dengan penderitaan yang biasanya dirasakan oleh orang-orang miskin. Maka hasil konkretnya, hasil yang didapat adalah jiwa yang lemah lembut, jiwa penyantun, jiwa dermawan, ketaatannya bertambah, keyakinan dan ke keimanannya semakin kuat dan meningkat. Hakikat kebahagiaan yang didapat bukan kesenangan duniawi yang penuh laknat. Percuma ma'asyiral muslimin, besok pagi di hari raya kita memakai busana yang bagus, busana yang luk, yang mahar harganya, sementara jiwa dan hati kita telanjang tanpa busana ketakwaan dan keimanan. Percuma di hari raya besok kita memakai baju yang baru, bersih, rapi, sementara jiwa dan hati kita masih kotor. Percuma kita mempunyai uang banyak, mobil mewah, rumah bagaikan istana, indah, asri, dihiasi lampu-lampu kristal yang menghabiskan ribuan watt listrik rumah kita. Bermandikan cahaya rumah kita Sementara jiwa dan hati kita masih gelap gulita tanpa seberkas cahaya keimanan dan ketakwaan. Sebab ma'asyiral muslimin, yang namanya harta, tahta, uang, kedudukan, jabatan bukan alat yang ampuh yang bisa dipakai ukuran atau standar kebahagiaan dan ketentraman hidup. Meskipun harta bertumpuk-tumpuk, Aneka macam barang mewah dimiliki. Namun kalau hati sering gelisah, hati sering gundah gulana, sering guncang dan terguncang tidak tenang, maka ini bukan kebahagiaan. Tapi sebaliknya merupakan siksaan dan penderitaan. Siksaan dan penderitaan bagi kaum materialistis, borjuis, oportunis, yang hidupnya sok modernis, Orientasi hidupnya hanya materi, uang, jabatan dan kedudukan. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna hayatad dunya wal akhiratun wal akhiratu khairun wa abqa. Berbahagialah orang-orang yang membersihkan hatinya dengan puasa, dengan takwa, dengan taraweh, dengan qiyamul lail wa dzakara asma fasallah dan hatinya tetap komitmen zikir kepada Allah, berdoa dan sholat kepada Allah. Tapi kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya. Hai orang-orang kafir, kalian hanya bisa memprioritaskan kehidupan dunia Padahal wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu momentum Ramadan yang penuh barokah. Idul Fitri yang penuh rahmat dan nikmat dan khidmat besok pagi. Mari kita gunakan untuk memperbanyak ibadah sosial setelah kita memperbanyak ibadah vertikal hablum minallah. Di dalam bulan Ramadan. Penuh. Qiyamul lail. Tadarusul Quran dan sebagainya. Ibadah sosial mengutamakan kepentingan masyarakat banyak. Terutama fakir miskin. Yaitu sodakoh, zakat, santunan, dalam rangka mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan. Perlu dimengerti ma'asyiral muslimin bahwa kesenangan dan kebahagiaan di hari raya besok pagi harus terkontrol. Kita harus bisa melihat bahwa kanan kiri kita masih banyak fakir miskin, masih banyak anak-anak yatim yang serba kekurangan, menanti uluran tangan kita, tangan-tangan kaum dermawan. Pantaskah kita bersenang-senang, memamerkan kekayaan, memamerkan pakaian bagus menawan, sementara di depan kita, di belakang kita, masih orang, masih banyak orang-orang yang tidak mampu. Masih banyak anak-anak yatim yang hatinya menangis pilu, bagai diiris sembilu, ketika mendengar suara takbir Idul Fitri dikumandangkan, hatinya menjerit sedih ketika asma Allah dilantunkan bersama takbir dan tahmid. Ijtaidu yaumal fitri fis sodakah. Kata Nabi berusahalah di hari raya Idul Fitri itu dengan memperbanyak sodakah. Wa a'malil khairi minas salah wazakah, watasbih, watahlil. Begitu juga tetap komitmen. Amal-amal yang baik tetap kita laksanakan seperti di dalam bulan Ramadan. Zakat, tasbih, tahlil. Fa innahu al-yaumul ladzi yaufirullahu ta'ala fihi dzunubakum. Karena di hari raya besok Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian wa yastajibu du'aakum dan mengkabulkan semua doa dan permintaan kalian wa yanzuru ilaikum birrahmah dan Allah melihat kalian setelah puasa bulan Ramadan satu bulan penuh Allah memandang kalian dengan pandangan kasih sayang Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Kedua bulan puasa di dalam bulan Ramadan yang kita laksanakan sekarang dan sebentar lagi lima jam lagi berakhir mendidik kita agar kita menjadi orang yang sabar dan jujur di bulan Ramadan ini di puasa siang hari ini kita tidak boleh makan dan minum atau berbuat jahil lainnya kita sabar sabar tidak mau sentuh makanan dan minuman sebelum waktu maghrib tiba jujur biar ada orang atau tidak ada orang, kita tidak berani curang berbuka di siang hari. Maka ma'asyurul muslimin rahimakumullah, pendidikan bulan Ramadan memberikan pendidikan kepada kita agar kita mempunyai sifat yang sabar dan jujur dalam kaitannya dengan realita kehidupan sehari-hari kita sering tidak sabar. Kita sering tidak jujur. Ingin cepat kaya tapi tidak sabar, tidak jujur. Akhirnya uang rakyat dikorup. Ingin cepat berkuasa tapi tidak sabar dan jujur. Akhirnya menjilat ke atas, menginjak ke bawah. Teman jadi lawan, lawan jadi teman. Sering simbol-simbol agama dijadikan alat untuk kepentingan politik, untuk kepentingan pribadi. Ingin cepat terkenal tapi tidak sabar dan jujur, menghalalkan segala macam cara. Puasa ma'asyurul muslimin yang kita laksanakan satu bulan penuh ini memberikan pendidikan kita, memberikan pendidikan kepada kita agar kita di bulan Syawal besok pagi menjadi orang yang sabar dan jujur. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabar dan jujur yang mendapatkan pahala. Pahalanya banyak sekali tidak bisa dihitung tanpa batas. Ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa yang kita laksanakan satu bulan penuh ini di samping kejujuran, mendidik kita agar menjadi orang yang disiplin. Kenapa demikian? Ketika kita sedang berpuasa, sebetulnya bisa saja kita makan dan minum kalau kita tidak jujur. Toh orang tidak melihat. Kenapa kita tidak melakukan? Jawabnya karena ada rasa malu kepada Allah. Rasa malu dalam hidup ini. Maka lahirlah sifat jujur dan disiplin. Disiplin ma'asyiral muslimin rahimakumullah bagi umat Islam adalah tumbuh dalam dirinya bukan karena undang-undang yang dipaksakan dari luar. Kalau semua orang punya sifat jujur dan disiplin, disiplin, maka bangsa Indonesia dari berbagai profesi akan terwujud ketenangan dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat yang teralisir baldatun tayyibatun warabun ghafur. Pedagangnya kalau dia jujur dan disiplin, pasti tidak mengurangi timbangannya. Petani kalau dia jujur dan disiplin, pasti tidak menggarap tanah yang bukan miliknya. Pegawai dan pejabat kalau dia mau jujur dan disiplin, pasti tidak berani korupsi, manipulasi, dan kolusi. Orang kaya kalau dia jujur dan disiplin, pasti mengeluarkan zakat dan sodakonya. Begitu juga ulamanya kalau jujur dan disiplin, pasti tidak mau menyembunyikan kebenaran. Yang halal dikatakan halal, yang haram dikatakan haram. Bukan sebaliknya, yang haram dikatakan halal dan yang halal dikatakan haram. Yang mungkar dikatakan makruf. Kalau semua mempunyai disiplin dan kejujuran berangkat dari puasa satu bulan Ramadan, maka kedamaian dan ketenangan pasti diwujudkan oleh Allah. Demikianlah ma'asyiral muslimin. Mudah-mudahan kita bisa memetik buah Ramadan yang sebentar lagi akan meninggalkan kita. Sebentar lagi berlalu meninggalkan kita. Semoga amal ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi umur yang panjang dan barokah.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 الله أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat Allahumma ansur man nasara ad-din واخذل من خذل المسلمين وانصرهم وإياهم على أعدائنا أعداء الدين واغفر أحكام شريعة نبينا محمدين في ممر الدهور والسنين في بلدتنا إندونيسيا وفي العالم الإسلامي كلها آمين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم wala dzikrullahi akbar wa aqimis salata